Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita menyelesaikan mengenai enam mufti dan mustafti Itu dan juga syarat-syarat yang disebutkan mengenai mufti dan mustafti, maka kita akan masuki pembahasan yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Yaitu mengenai al-ijtihad. Itu ya. Nah, yang mana perkara ijtihad ini bukan perkara sembarangan dalam artian kita dilarang bermudah-mudahan berdalilkan ini kan istihad para ulama, ini kan istihad para ulama, akhirnya kita tidak melihat dalilnya itu keliru. Jadi kalau para ulama itu memang mereka layak dan pantas untuk beristihad dan punya ilmunya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kita belakangan dalam artian yang mengikuti jejaknya para ulama dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, jangan mengikuti istihad yang keliru. Paham ya? Ada dua istihad misalkan. Ulama yang ini beristihad tentang nah barakallahu fikum disahihkannya ziyadah yang dibawa oleh Zaid bin Qudamah mengenai menggerakkan jari ketika tasyahud. Paham ya? Syekh Albani misalkan merasakan itu. Karena beliau beranggapan bahwasanya ziarah as-siqah makbulah. Tambahan perawi yang siqah terpercaya itu yang dibawa oleh perawi yang terpercaya itu ada diterima. Itu benar, na'am. Namun Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih beristihad bahwasanya enam tambahan tersebut dilihat apakah perawi yang siqah itu membuat tambahan kemudian menyelisih sikoh yang lain atau enggak. Apa maksudnya? Kalau ternyata perawi yang siqah yang dikenal dengan Zaidah bin Qudamah, nah beliau juga termasuk alusunah ya, perawi yang siqah tapi beliau menyelisih apa? Pro para perawi yang lain yang sikoh-sikoh juga tidak bawa tambahan tersebut. Sehingga mukhalafatul sikoh liman huwa awsak minhu aw mislah dihukumi syad. Paham ya? Jadi seorang perawi yang sikoh itu menyelisih bawa tambahan. Nah, menyelisih para perawi yang lain yang sikoh-sikoh atau lebih sikoh daripada dia. Nah, barakallahu fikum maka itu dihukumi dengan syad. Jadi tambahan yang dibawa oleh Zaid bin Qudamah menggerakkan jari itu tambahnya syad. Oleh karena itu istihad yang benar adalah istihadnya Syekh Mukbil bin Hadil Wabi dan yang semisal beliau. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan bermudah-mudahan masalah istihad. Dikit-dikit istihad para ulama. Kenapa aku dakwah dengan televisi, mutu dari televisi? Ini istihad para ulama. Ulama ada yang bolehkannya. Nah, kita sekarang katakan, sekarang mana lebih dahulukan dalil atau ulama? Nah, ulama itu sendiri apa? Mereka mengambil dengan dalil. Dalam artian kalau seandainya sesuai dengan dalil yang mereka bawakan. Kan itu. Namun kalau seandainya para ulama tersebut sekedar istihsanat, anggapan-anggapan eh, baik, mungkin baik kalau seperti ini, mungkin baik kalau seperti ini, dan menyelisih dalil, maka tinggalkan nafatwa para ulama, ambillah dalil. Itu yang paling tepat. Karena kalau seandainya tidak demikian bagaimana? Akan tersesat dari jalan yang lurus. Wa man faraqad dalil apa? Dalla an sawa'is sabil. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah akan atau sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi dalil itu sebagai sandaran patokan kita. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan apa? Qiyas yang sahih. Nah, kita lewati kan? Nah, secara urutan seperti itu. Naam. Jadi, perkara istihad ini bukan perkara yang sepele dalam artian aku mau beristihad seperti ini. Rokok hukumnya apa? Rokok itu halal ini istihadku. Katanya. Paham ya? Ya, tidak terima istihad ada syarat-syaratnya nanti barakallahu fikum, enggak sembarangan itu istilahnya ya. Nah, para ulama kenapa mereka dikatakan ahli istihad? Karena mereka sudah mencurahkan Nah, kerja kerasnya dan juga mencurahkan usahanya mengumpulkan semua dalil-dalil yang mereka nan hafal atau dalil yang mereka teliti saya kemudian digabung ke satu akhirnya dengan pengumpulan tersebut muncullah sebuah hukum yang mereka simpulkan nah itu ada dua kemungkinan nanti kemungkinan yang mereka simpulkan itu benar atau keliru kalau mereka termasuk ahli istihad kalau keliru dapat satu pahala kalau benar dapat dua pahala nah kita langsung ambil saja atau kita langsung baca saja apa yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Ala al-muallif rahmatullahi alaihi al-ijtihad. Ta'rifu definisinya al-ijtihad lughatan ijtihad itu secara bahasa adalah badlul zuhdi li idraki amrin syaqin. Nah, mencurahkan usaha kerasnya. Badal itu mencurahkan ya al-juhd itu usaha kerasnya. Jadi mencurahkan usaha kerasnya li amri amrin syakin untuk mengetahui perkara yang berat. Paham ya? Ini secara bahasa dulu ya. Nah, barakallahu fikum untuk menghasilkan, mengetahui, meraih perkara yang berat. Berarti istiadat itu artinya sungguh-sungguhan artinya gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Misalkan dia belum paham masalah ilmu mustalah, belum paham masalah ilmu fikih. Nah, dia mencurahkan usaha kerasnya untuk mengetahui ilmu tersebut. Namanya istiadat ya namanya? Namanya istihad, namanya sungguh-sungguh. Itu secara bahasa ya. Istilah bahasa itu adalah badlul juhdi, mencurahkan usaha kerasnya li amrin syakin untuk mewujudkan meraih perkara yang berat. Oh ya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan dia aku mau pinter, mau bisa ilmu mustalah, mau bisa ilmu hadis, mau bisa ilmu bahasa Arab. Nah, akhirnya dia mencurahkan usaha kerasnya itu Meninggalkan kampungnya demi mewujudkan apa yang dia nah barakallahu fikum ingin carikan berat. Paham ya? Meninggalkan kampungnya kemudian harus menjual motornya, jual mobilnya misalkan datang ke pondok misalkan belajar. Namanya istihad namanya kan? Itu secara bahasa seperti itu. Nah, yang diinginkan dan sering kita dengar istihad para ulama itu yang mana? Secara istilah. Wastilahan secara istilah adalah badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin. Ya, artinya mirip-mirip cuman kalau yang pertama kan umum sifatnya. Istihad. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Orang pencuri ada yang istihad ada enggak ya? Orang pencuri? Ada juga. Sungguh-sungguh dia biar bisa mencuri enam harta yang ada dalam rumah tersebut walaupun dari bentengnya dia istihad ya buat bawa apa? Tangga. beristihad ya. Sungguh-sungguh itu loh ya. Tangga sudah taruh situ kemudian baru naik kemudian harus mengorbankan nyawa dan misalnya sungguh-sungguh dia. Paham ya? Jadi istihad lafaznya umum. Paham ya? Lafaznya umum. Nah, sekarang istihad yang disebutkan para ulama yang Sering kita dengar ini adalah istihad para ulama. Apabila beristihad dan benar istihadnya dapat dua pahala. Apabila keliru dapat satu pahala itu yang mana? Setelah istilah ini. Badlul juhdi mencurahkan usaha kerasnya li idraki hukum syar'i untuk mewujudkan atau nak mendapatkan hukum yang syar'i. Dengan cara apa? Mengumpulkan semua dalil-dalilnya, paham ya? Nah, digabungkan semua ini yang sahih, kemudian yang hasan, ditemukan bagaimana apakah dalil ini menunjukkan untuk ini ataukah tidak. Karena dalil itu barakallahu fikum ada kemungkinan-kemungkinan dalilnya sahih ataukah tidak. Paham ya? Setelah itu setelah dalil itu sahih, menunjukkan enggak dalil ini untuk perkara ini? Paham ya? Kalau seandainya dalil menunjukkan tepat enggak kalau diletakkan pada pembahasan ini? Paham itu ya? perlu di rangkaian gitu, paham ya? Sekarang di hadapannya ada dalil yang sahih misalkan. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan hukum? Nah, terapkan dalilnya cocok nggak untuk ini, untuk perkara ini? Kalau cocok berarti apa? Berarti tepat. Barulah muncul sebuah hukum misalkan. Seperti itu, nggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Misalnya ingkar mungkar. Bagaimana tanggapan ahli sunnah mengenai tempat-tempat kemaksiatan? Apakah mereka nggak ada ingkar mungkar? Kita katakan siapa yang bilang tidak ada? Ingkar mungkar itu ada tiga tahapan barakallahu fikum. Bukan langsung bres-bres kita hancurkan enggak. Paham ya? Tapi ada tiga tahapan. Kalau mampu dengan apa? dengan tangan itu kalau seperti misalnya pemerintah, pemimpin, pejabat atau dalam artian nomor aparat negara itu punya kekuatan aslinya, mereka itu harusnya bergerak. Paham ya? Kalau tidak mampu dengan apa? Lisan, berdakwah, mendakwakan tauhid, mendakwakan kebenaran, paham ya? Memberantas syirik, kemudian menegakkan as-sunnah, paham ya? Ternyata kalau itu juga di ultimatum dan juga di ancam oleh mereka, enggak mampu lagi dengan apa? Hati. Jadi bukan terus al-sunnah dianggap enggak ada ingkar mungkar itu kotor. Mereka ya enggak paham hadisnya. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, ruwah Muslim itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika at'aful iman. Itu perlu berhati-hati barakallahu fiikum karena tuduhan ada ada. Ahlus sunnah itu enggak punya nam enggak punya apa reaksi, enggak punya gerakan. Masa ada tempat perjudi, perjudian, tempat pelacuran, tempat nah barakallahu fikum nam tempat tempat orang minum keras, minum minuman keras dan misalnya dibiarkan saja katanya kita ini FPI katanya. kita ini kalau lihat langsung gerbek katanya. Oh, kalau lihat langsung dihancurkan itu tempat-tempat itu. Nah, itu namanya apa? Namanya tidak melihat situasi kondisi tempatnya sembarangan namanya. Karena karena ada kaidah apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bukannya kita nggak bergerak, kita bergerak tapi bergeraknya kan sesuai dengan tempatnya. Lihat situasi kondisi tempatnya misalkan. Paham ya? Nah, karena ada kaidah apa? Meninggalkan kerusakan itu lebih didahulukan daripada meraih apa? kebaikan. Itu ketika tazahum, bertabrakan itu loh, perseberangan Bagaimana ini? Kita hancurkan kalau kita hancurkan justru nanti rumah kita akan dirobohkan, kita akan dibunuh misalkan. Dakwah ya, kita terhenti. Tapi kalau kita biarkan dengan cara yang lain, mungkin dengan cara dakwah pelan-pelan misalnya nah dalam keadaan kemungkaran tetap masih ada, itu mungkin malah lebih baik hasilnya karena dengan berjalan lama semoga ada di antara mereka yang hidayah misalnya. Akhirnya kita tinggalkan, ambil yang lebih baik. Apa saja itu ya? Nah, barakallahu fikum itu perlu di, perlu diperhatikan. Nah, jadi ijtihad itu secara istilah adalah mencurahkan usaha kerasnya untuk mengetahui atau untuk menghasilkan apa? hukum yang syar'i. Wal mujtahid man badala juhdahu lidzalik. Adapun mujtahid itu orangnya berarti. Ijtihad itu perbuatannya. Apa itu ya? Al-ijtihad itu perbuatannya, mujtahid itu berarti orangnya yaitu apa? Orang yang mencurahkan nah usaha kerasnya lidarik untuk mewujudkan menghasilkan hukum syar'i tadi. Paham maksudnya ya? Nah, terkadang sering kita kan para ulama berisiat demikian. Sudah memang sudah mengumpulkan dan juga sudah bertahun-tahun misalkan mengumpulkan hadisnya dan juga menambah kalau fikum membahas gitu istilahnya ternyata istiadatnya masih keliru juga. Karena manusia manusia itu enggak dalam artian enggak maksum dari kesalahan itu, paham ya? Nah, oleh karena itu kalau istilahnya keliru jangan diikuti. Nah, tapi ikuti yang benar. Nah, barakallahu fikum jangan berdalilkan dikit-dikit istihad para ulama, istihad para ulama, yayasan, eh, ha, para ulama, akhirnya ngikut perkara yang semua istihad, istihad, istihad. Padahal dia belum melihat. Paham ya? Istihadnya itu benar atau enggak itu loh. Nah, ada dua kemungkinan tadi. Sekarang kita masuki syarat-syaratnya. Syurutu al-ijtihad. Syarat istihad itu apa saja? Lil istihad syurutun minha. Untuk beristihad itu ada syarat-syaratnya. Minha diantaranya an ya'lama min al-adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithha. Hendaknya orang yang berijtihad tersebut mengetahui na barakallahu fikum dalil-dalil syar'iyyah. mengetahui dari dalil-dalil syar'i apa? Ma yahtaju ilaihi perkara yang dia butuhkan fi ijtihadi dalam ijtihadnya yaitu apa? Seperti mengenai seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. Harus tahu dia ayat-ayat hukum, kemudian hadis-hadisnya harus tahu. Enggak sembarangan itu loh, paham ya? Dia enggak tahu apa-apa ini istihad kalau gitu. Paham ya? Itu keliru. Nah, barakallahu fikum. Syarat pertama, hendaknya dia mengetahui dari dalil yang syar'i tersebut perkara yang dia butuhkan untuk beristihad. Seperti apa? Ayat-ayat hukum dan hadis-hadis mengenai hukum. Paham ya? Hadis-hadis mengenai hukum. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena ketika seorang itu barakallahu fikum menghukumi sebuah perkara itu kan menunjukkan apa kemarin tuh? Gambaran dari gambaran dia dari perkara tersebut. Karena sudah punya gambaran akhirnya bisa menghukumi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, Perlu diperhatikan. Yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaq bi sihhatil hadits wa dha'fih. Hendaknya seorang itu mengetahui perkara yang berkaitan dengan sahihnya hadis tersebut atau lemahnya. Jadi enggak sembarangan semua dikumpulkan tapi dhaif semuanya misalkan. Enggak bisa. Harus tahu dia Nah, dari kalangan muhaddisin, ahlu istihad harus tahu mengenai apa? Hadis ini sahih atau tidak? Dhaif atau enggak? Kalau dhaif pun masih cek lagi, dhaifnya kayak apa? Dhaif munjabir atau ghair munjabir? Dhaif yang bisa ditopang kemudian menjadi hasan li ghairi atau dhaif yang yang syadid dhaif, yang sangat dhaif sekali kemudian enggak bisa naik lagi derajatnya? Cek lagi. Kama arifatul isnad warijal yang seperti mengenal atau mengetahui sanad-sanadnya serta rijal-rijalnya. Paham ya? Sanadnya bagaimana muqatta' atau mutasil rijalnya bagaimana sikot atau du'afa apa itu maksudnya ya nah wa dzalik atau yang selain itu jadi enggak sembarangan ini syaratnya berat ini ketiga an ya'rifan nasikha wa man wal mansukh hendaknya dia mengetahui perkara nasikh wa mansukh paham ya nasikh itu yang menghapuskan mansukh itu yang dihapuskan harus tahu dia ya, biar nanti enggak keliru itu loh nah dia beristihad eh, semaksimal mungkin ternyata sudah dimansukh ya udah enggak terima wa mawaqil ijma' dan dia mengetahui tempat-tempat ijma' hatta la hatta la yahkum bimansukhin au mukha na barakallahu fikum au mukhalifin ijma' tujuannya apa sih tujuannya tujuannya hatta la yahkum tujuannya agar dia itu tidak menghukumi atau tidak berhukum dimasuk dengan sesuatu yang sudah dihapus au mukhalifin ijma' atau na'am barakallahu fikum menghukumi dengan apa menyelisihi daripada ijma' apa maksudnya tujuannya jadi harus tahu tentang ini nasikh atau mansukh. Kemudian tempat-tempat ini ijma' atau enggak? Namanya dia beristihad ya. Aku beristihad bahwa salat lima waktu enggak wajib. Aku beristihad saya salat lima waktu tidak wajib. Padahal ijma' ada enggak? Ada. Berarti sudah berseberangan itu. Nah, paham ya? Berseberangan nah, karena tidak melihat keadaannya. Nah, Allah musta'an. Kemudian yang keempat, an ya'rifa minal adillah ma yakhtalifu bihil hukm min takhsisin atau taqyidin atau nahwi hatta la yahkum bima yukhalifu dzalik. Perhatian ini. Yang keempat, hendaknya seorang mustahil tersebut na'am barakallahu fikum mengetahui na'am dari dalil-dalil yang ada perkara yang dipersisihkan hukumnya atau perkara yang berbeda-beda hukumnya. Min takhsisin berupa pengkhususan atau takyidin eh, pengikatan maksudnya diikat dengan ini paham ya maksudnya ya. Nah, yang yang apa yang muqayyad yang apa namanya barakallahu fikum Naam e, mutlak di beberapa pada muqayyad, paham ya? Yang am di beberapa pada yang maksus, paham tidak? Ya? Nah, au nahwi apa semisalnya. Tujuannya apa? Hatta la yahkum bima yukhalifu agar dia itu tidak apa? Tidak menghukumi dengan perkara yang menyelisih hal tersebut. Paham belum maksudnya ini? Nah, barakallahu fikum. Jadi memang harus tahu dan itu semuanya dibahas dalam ilmu usul di antaranya. Harus tahu ini lafaznya umum atau khusus. Yang ini lafaznya kalau lafaznya umum kemudian ada enggak yang mengkhususkan? Kalau tidak ada yang mengkhusus bagaimana? Berarti yabqa ala umumnya itu. Yabqa ala umumnya Berarti dia tetap di atas keumumannya kalau enggak ada yang mengkhususkan. Paham soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Yang kelima, an ya'rifa minal lughah wa usul fiqhi ma yata'allaq bidalalatil alfaz. Hendaknya seorang yang mujtahid tersebut, yang mau beristihad tersebut, mengetahui dari bahasa Arab, harus tahu bahasa Arab juga. mau dia nggak tahu bahasa Arab, tahunya bahasa Jawa, istihad. Paham ya? <laughs> Mahallahu musta'an. Rusak nanti. Dia tahunya mungkin dia bahasa Inggris tapi bahasa Arab enggak paham sama sekali, bahasa pun masih enggak bisa lah istilahnya itu. Berarti enggak tepat itu ya. Nah, hendaknya dia mengetahui bahasa Arab karena dalil Al-Qur'an juga bahasa Arab juga. As-Sunnah juga bahasa Arab juga. Paham ya? Jadi dorongan motivasi kita untuk mengenal bahasa Arab itu penting sekali ya. Tujuannya ketika kita berdalil jangan mengatakan qala Allah taala wahai orang-orang yang beriman misalkan. Dengan bahasa Indonesia kurang tepat. Nah, dengan bahasa Arab dulu baru terjemahkan itu loh. Paham ya? Nah, karena Al-Qur'an turunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan nyata dan mudah dipahami dan mudah dihafal dan mudah diingat. Apa maksudnya itu ya? Naam. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Dan cuman butuh yang namanya apa? Naam waktu dan tempat untuk mengingatnya. Naam. Kita lihat sini hendaknya seorang yang mustahil tersebut mengenal bahasa bahasa Arab dan juga mengenal usul fikih, usul fikih yang kita pelajari ini. Nah, barakallahu fikum eh, ilmu dasar-dasar pokok untuk apa? Untuk bisa ber, mengeluarkan dalil dari dari dari sumbernya dengan cara istinbat, tahu ya? Nah, istinbatul hukum, mengeluarkan hukum dari dalil inti dari Al-Qur'an dari As-Sunnah. Paham itu ya? Dengan cara mempelajari ilmu usul fikih ini. Ma yata'allaq bidalatil alfat, yaitu hendaknya dia mengetahui dari ilmu usul, mengetahui dari ilmu bahasa Arab perkara yang memang punya keterkaitan dengan dengan apa? Dengan dalalatil alfat, dengan sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut. Lafaznya itu umum atau khusus? Kemudian lafaz yang umum kayak apa saja? Yang khusus apa saja itu? Nah, perlu diperhatikan seperti itu. Kal 'amal khas, ya kan seperti umum, wal dan khusus, wal mutlak wal muqayyad seperti yang mutlak dan muqayyad, wal mujmal wal mubayyan, ya, sesuatu yang yang mujmal yang global mubayyan yang dijelaskan dirinci. Wa nahwi Dan yang semisal itu. Tujuannya apa? Liyahkuma bima taqtadhihi tilkal dalalat agar dia bisa menghukumnya apa? Sesuai dengan apa yang dituntut yang diharuskan daripada enam penunjukan-penunjukan lafaz tersebut. Maksudnya ya, jadi harus tidak boleh sembarangan. Masalah istihad ini perlu diperhatikan. Jangan bermudah-mudahan atau mengikuti istihad para ulama yang keliru. Istihad para ulama yang keliru, keringanan-keringanan para ulama yang keliru, yang telah memberikan keringanan tapi itu keliru berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah itu adalah sumber dan nah barakallahu fikum jalan yang bisa menghantarkan orang kepada perkara zindik. Hati-hati barakallahu fikum. Man tatabba'a rukhsal ulama tazandak Barang siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama yang tentunya berseberangan dengan dalil, maka dia sungguh telah zindik. Hati-hati. Nah, zindik itu berarti memiliki benih-benih pemikiran orang munafikin. Naam. Yang keenam, ayyakuna indahu na'am barakallahu fikum qudratun. Hendaknya dia memiliki kudrah, apa kudrah? Kemampuan Ya tamakkanu biha yang memap, yang, yang memungkinkan dengan kemampuan tersebut minastinbatul ahkam untuk apa? Istinbat itu masih mengeluarkan Enam, dia dengan kemampuan tersebut ia tamakkan, memungkinkan dan mampu. Nah, barakallahu fiikum untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum-hukum min adillati ya, dari dalilnya. Seperti misalkan wa'budullaha wa la tusyriku syai'a. Ini beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengan Allah eh, dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengan nah dengan sedikit pun. Paham ya? Nah, sekarang kita misalkan diminta untuk mengeluarkan hukum di situ. Kalau kita nggak tahu nggak akan bisa. Kita katakan di dalam ayat ini menunjukkan dua hukum yang sangat inti. Pertama, wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada unsur apa? Ibadah itu wajib. Paham ya? Dalilnya dari mana dalilnya? Karena itu ada kaidah usul situ. Al asal fil amr ya dulu ala wujub. Kembali ke usul juga kan? Hukum asal daripada sebuah perintah nah menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Kalau perintahan perintahkan itu kan? Yang kedua, Nah, wala tusyriku bi Dan jangan sekali-kali kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Larangan enggak? Ada hukum enggak di balik itu? Ada hukum itu haramnya perbuatan kesyirikan. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Taunya dari mana taunya? Taunya bahwasanya al-asl bin nahy yadullu ala tahrim. Hukum asal daripada enam sebuah larangan adalah menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Itu hukum asal ya. Oleh karena itu, na barakallahu fikum, yaitu fungsinya mempelajari musul di antara tadi itu. Orang itu akan semakin mampu dan mapan dalam mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum dari dalilnya. ya? Tapi kalau nggak pernah belajar usul sama sekali dan dia tidak punya wawasan, mungkin dia nggak tahu. Hafal-hafal, Al-Qur'an hafal, ayat hafal, asun hafal. Kalau tanya dalilnya apa? Nggak tahu. Tapi setelah disebutin gurunya, oh iya ya, aku hafal. Karena karena dia belum punya pengalaman untuk apa? Mengeluarkan dalilnya itu, paham ya? Nah, dalilnya mana bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat ikhlas? Dia yang nyari pokoknya dalam ikhlas dalam Al-Qur'an enggak ada. Padahal kalau dia itu paham, dia akan bisa ngambil apa? Mengambil dalil dari mengambil hukum dari dalil yang ada yaitu misalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Seperti itu caranya. Nah, jadi fungsinya pula dari musul itu agar apa? Agar seorang itu mapan dan mampu untuk mengeluarkan apa hukum-hukum dari dalilnya. Tahu ya? Nah, barakallahu fiik. Bukan untuk menentang dalil ya, tapi untuk mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum dari dalilnya tadi. Wal istihadu qad yatajazza Naam, qad yatajazza fa yakunu fi babin wahid min abwabil ilm. Yang namanya istihad. Nah, mencurahkan usaha kerasnya untuk mewujudkan sebuah nah hukum syar'i itu terkadang yatajazza. Nah, terjazak itu maksudnya itu terpencar. Ya, terjazak terpencar sini sana. Fa yakunu fi babin wahid min abwabil ilm. Terkadang nah barakallahu fikum terbagi pada satu bab daripada bab-bab ilm. Atau fi mas'alatin min masailih atau dalam satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan permasalahan ilmu jadi terbagi-bagi istilahnya ya. Kita sesuai terbagi-bagi maksudnya ya. Nah, mungkin dia beristihad masalah fikih atau masalah apa masalah? Nah, barakallahu fikum. Nah, beristihad masalah apa masalah? E, nah, barakallahu fikum menggerakkan jari ketika tersyahud misalkan. Ya. Yang ini beristihad masalah apa? Bahwasanya dilarangnya nah barakallahu fikum na'am. Eh, salat setelah apa? Sholat setelah eh, sholat di waktu-waktu terlarang misalkan tanpa merinci dan misalnya. Nah seperti itu terkadang ijtihad seperti itu bentuknya. Dalam artian pada satu bab masalah ilmu atau permasalahan-permasalahan yang lain. Paham maksudnya ya? Dalam satu permasalahan atau dalam satu bab ilmu satu bab itu istihadnya seperti itu. Nah, yang jelas istihad ada dua kemungkinan, keliru dan benar. Kalau keliru, yang dia itu adalah mustahid ahlu istihad dapat apa? Satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Kita akhiri di sini mayal zamul mustahid. Perkara yang Nah, barakallahu fikum yang seorang mustahid itu harus berpegang teguh dengannya. Apa itu? Yalzamu al-mustahidu an yabdula juhdahu. Wajib bagi seorang yang ahlu istihad agar dia itu mencurahkan usaha kerasnya fi ma'rifatul haq. Tujuannya ini untuk mengenal kebenaran. Jadi dia mengumpulkan beristihad itu bukan semata-mata untuk menyelisih kebenaran tapi bagaimana caranya mengetahui kebenaran. Tapi kalau ternyata keliru, dapat satu pahala. Amnya Seperti istihadnya Utsman bin Affan ketika nama adzan dua kali di hari Jumat. Paham ya? Ini istihadnya keliru enggak? Keliru karena menyelisih daripada perbuatan Rasulullah dan juga para sahabat yang lainnya. Nah, adanya sama sekali oleh karena itu barakallahu fikum istihad yang keliru tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Nah, ikuti yang benar. Kalau ada pendapat yang rajih sama marzuh, ikuti yang rajih. Kalau ada pendapat yang rajih sama arjah, ikuti yang arjah. Paham ya? Cara seperti itu. Kalau ada sebuah hukum kok oh, ini masuk, mansuh ini nasikh, ikuti apa? Ikuti ambil yang nasikh. Kan itu. Kalau ada dua dua dua dalil atau dua nas yang kelihatan dohirnya berseberangan dan mungkin dijamak dijamak digabung semuanya sudah kita lewati semuanya nah tidak boleh sembarangan Sumayyah bima dhaharalahu kemudian setelah itu setelah dia mencurahkan usaha kerasnya untuk mengenal atau mengetahui kebenaran kemudian dia barulah menghukumi dengan apa yang nampak padanya fa in asaba falahu ajran, ya kan? Jika dia benar, maka dia dapat dua pahala. Ajrun ala istihadih wa ajrun ala isabatil haq. Pahala kebenarannya, pahala istihadnya dan pahala atas apa? Perbuatan dia mencocoki kebenaran. Nah, dua pahala. Li'anna fi isabatil haqqi idharan lahu wa 'amalan bih. Dikarenakan Nah, barakallahu fikum, di dalam mencocoki kebenaran itu ada bentuk apa? Berarti bentuk apa? Idharun lahu, menolong kebenaran itu sendiri wa amalan bih dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Ngerti ya? Nah, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Namun jika dia keliru dalam beristihad, dapat satu pahala. Wal khata'u maghfurun lahu. Na'am. Yang namanya kekeliruan itu diampuni, ya kan? Nah, barakallahu fikum ya na'am. <clears throat> Naam. Kemudian kata beliau, liqauli sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakim fastahada, tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fastahada, tsumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim, seorang qadhi, seorang alim, dia beristihad kemudian kok benar maka dia dapat dua pahala. Dan apabila dia itu Nah, beristihad, berhukum pada suatu perkara, menghukum suatu perkara, menyimpulkan sebuah hukum, beristihad, fa keliru, summa akhta'a, kemudian dia keliru, kalau ajrun, maka dia dapat satu pahala. Paham ya? Wa in lam yadhhar lahu tapi setelah berupaya semaksimal mungkin mencurahkan usaha kerasnya mengumpulkan dalil tapi kok enggak nampak juga, fa in lam yadhhar lahu al apabila namun jika tidak nampak pada sebuah hukum, wajib alaihi tawakuf, wajib tawakuf, Enggak boleh sembarangan, tawakuf Berhenti diam, tidak menghukumi lebih baik daripada menghukum tapi keliru. serta taklid hina idil darurah ya am. Ini nanti walaupun ada kritikan dan diperbolehkan taklid pada waktu itu pula karena darurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalkan ya, nam ada seorang syekh atau ulama ditanya, apa hukumnya ini syekh? Mungkin masalah itu dia belum tahu, cuman dia pernah mendengar syekh yang lain berfatwa yang fatwa itu sesuai dengan dalil, tapi dia belum sempat mencari. Nah boleh dia menukilkan mengatakan ini pendapatnya sahih, yang benar seperti ini sebagaimana ini yang dikuat oleh Syekh Al-Albani misalkan. Paham ya? Ini secara secara tidak langsung walaupun dohirnya seakan-akan taklid tapi menukilkan. Paham ya? Nah, kalau taklid itu seakan-akan ya alam ya. Lafaz taklid itu kan negatif ya. Seakan-akan sehingga kita katakan na barakallahu fikum hafizakumullah diperbolehkan dia itu menukilkan kalam para ulama lain yang sudah beristihad. Paham ya? Sudah beristihad kemudian dengan dalil yang ada tadi itu. Paham ya? Misalkan seperti kita ini kan bisa dikatakan tingkatan istihad itu perkara yang besar dalam artian belum memungkinkan. Oleh karena itu kita seringnya nukilkan saja. Ini pendapat yang sahih sebagaimana yang kuat oleh Syekh Fulan misalkan. Syekh Al-Albani, Syekh Mubil misalkan. Paham ya? Nah, ini pendapat yang sahih sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim misalkan. Ini pendapat yang sahih sebagaimana yang disahihkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan. Seperti itu. Nukilan. Ya barakallahu fikum. Nah, pun taklid yang dilarang dan taklid yang